Surat At-Takathur Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun Sekali-kali tidak Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. كلا لو تعلمون علم اليقين Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. لترون الجحيم Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. ثم لترونها عين اليقين Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.